Cut Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit teman, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kangkara murka. Kita hancurkan Majapahit. wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, naskah karya S. Pijam teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Hari Yoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Hari ini, Endang Puspitasari lebih banyak mengurung diri di ruangan biliknya. Resi biasa heran. Dia menduga pasti putri sulungnya itu tengah mengalami kesulitan. Karena itu dia segera menemuinya. Setelah didesak, Endang Puspitasari menangis terisak-isak sambil menyodorkan selembar surat kepada ayahnya. Surat apa ini? Entahlah, Ayah. Saya tidak tahu apa maksud isi surat itu. Dari siapa? Dari Paman Janardana. Resi Wiyasa terkejut begitu mendengar bahwa surat itu dari Empu Janardana, adik seperguruannya. Buru-buru dia membuka lembaran surat dan dengan hati tergetar mulai membacanya. Sementara Endang Puspitasari menyusut tangisnya. Tak lama kemudian, Resi Biasa sudah selesai membaca. Wajahnya kelihatan merah dan bibirnya sedikit gemetar ketika bicara pada putri sulungnya. Dia mengantarkannya sendiri kemari? Hmm? Tidak, Ayah. Surat itu dititipkan pada Raki Hambulu. Hmm. Tapi benar, kamu tidak tahu apa maksud isi surat ini. Uh, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Saya hanya tidak habis pikir, Ayah. Bagaimana Paman Janardana bisa melakukannya? Hmm, baiklah. Kamu tenang saja, Puspitasari. Tenang dan jangan kemana-mana selama ayah pergi. Ayah mau kemana? Ayah mau ke Antapura. Oh. Kita harus tahu persis apa maksud Adi Janardana menulis surat seperti ini padamu. Oh, ampun, ayah. Saya mohon agar jangan sampai terjadi keributan. Janardana itu adik seperguruanku sendiri. Kami tidak akan ribut. Kami hanya ingin menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Setelah berganti pakaian, Resi Wiyasa menuju ke kandang kuda. Ada perasaan kurang enak terpantul dari wajahnya. Endang Kusuma Dewi muncul dari pojok bangunan pondok, kemudian berlari-lari kecil menghampiri sang ayah. Ah, ah, ayah Resi, ah, ayah mau kemana? Aku ada keperluan penting Kusuma Dewi. Mungkin besok baru pulang. Kalau begitu, ayah mau pergi jauh ya? Aku mau ke Antapura. Ke Antapura? Oh, mau menemui Paman Janardana ya? Nah, sudahlah, jangan banyak tanya. Selama aku tidak ada di rumah, kamu jangan berbuat macam-macam. Ingat, Rake Hambulu akan mengawasimu setiap saat. Hmm? Oh, ya, ya, ya, ya, ya. tiba-tiba mau menemui Paman Janardana di Antahpura. <laughs> Coba aku mau tanya Raki Hambulu, barangkali dia tahu. Kusuma Dewi memutar tubuhnya, kemudian melangkah ke arah Raki Hambulu yang sedang istirahat di bawah pohon, di samping tumpukan kayu bakar yang baru saja dibelah-belah. Hambulu? Oh, Nini Kusuma Dewi. Weh, eh. ada apa ini? Baru saja Ayah Resi pergi ke Antahpura. Katanya beliau ingin menemui Paman Janardana. E, kira-kira urusan apa ya? Kamu tahu tidak Ambulu? Wah, urusan apa ya? Yang jelas pasti urusannya cukup penting ini. Soalnya Antahpura itu cukup jauh dari Indrakila. Tapi saya yakin urusannya pasti ada sangkut pautnya dengan Nini Puspitasari. Yunda Puspitasari? Iya. Kamu tahu, Hambulu? <laughs> Ada hubungan apa dengan Yunda Puspita Sari? Ah, sebentar Nini. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya punya satu pertanyaan yang harus Nini Kusuma Dewi jawab lebih dulu. Kamu mau nanya apa? Uh, maaf. Uh, <laughs> apakah apakah Nini Kusuma Dewi masih berharap bahwa suatu saat Tuan Janardana akan tertarik dan jatuh hati pada Nini. Hmm, pertanyaan macam apa itu, Hambulu? Uh, eh, Mana aku tahu. Tapi Nini masih... <laughs> Maaf, Nini masih memikirkannya bukan? Oh, <laughs> saya lihat Nini masih sering duduk melamun. Pasti pikiran Nini Kusuma Dewi masih sering ngelambrang ke Antapura. Ah, Ngaco kamu Hambulu. Uh. Jelas persoalan ini tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Weh, ada Nini. Justru persoalan ini mempunyai kaitan yang erat dengan Nini Kusuma Dewi. Awas kamu Hambulu. Kamu jangan macam-macam. Jangan membuat aku marah. Ayah Resi sebelum pergi sudah memberiku peringatan. Agar aku tidak membuat ulah di padepokan selama beliau pergi. Tapi, kalau kamu terus-menerus mencari gara-gara, bisa saja kita bertengkar eh, atau berkelahi. <laughs> Maaf Nini, saya hanya kasihan pada Nini Kusuma Dewi. Huh? Eh. Aku tidak butuh rasa kasihanmu, Ambulu. Loh. Kau pikir? Kok ini siapa, <laughs> eh, soalnya, kalau Nini Kusuma Dewi tidak segera dapat melupakan Tuan Janardana, bah, <laughs> akibatnya bisa parah. Kenapa parah? Apanya yang parah? Uh, karena sepertinya Nini Kusuma Dewi sudah tidak punya harapan lagi. Uh, maksud saya, tidak mungkin Tuan Cenerdana akan berpaling pada Nini. Kamu jangan suka meramal, Hambulu. Bagaimana kamu bisa tahu Paman Janardana tidak tertarik padaku? Ya, kalau Nini Kusuma Dewi tidak percaya ya <laughs> tidak apa. Terserah saja. Tapi saya mengatakan apa adanya Nini. Eh, <laughs> tapi kalau Nini Kusuma Dewi ingin tahu ya, baca saja surat itu. Surat? Iya. Surat apa, Mulu? Ah, dua hari yang lalu, Tuan Cenardana kemari lagi. Hmm. Tapi tidak masuk ke pondok Padepokan. Nah, kebetulan ketemu saya di perbatasan Indra Lalu, mau perlu apa Tidak datang kemari, Hambulu? Ya, itu tadi. Mengantarkan surat. Beliau menyuruh saya mengantarkan surat pribadi untuk Nini Puspitasari. Aneh sekali. Paman Janardana menulis surat untuk Yunda Puspitasari. Surat apa? Uh, eh, Hambulu, apa isinya? Ah, soal isi saya tidak tahu, Nini. Kau pasti tahu, Hambulu. Pasti kau buka dulu surat itu dan kau baca. Ah, tidak mungkin, Nini. Itu perbuatan yang tidak pantas. Tidak mungkin saya berani membuka surat yang diperuntukkan untuk orang lain. Kecuali surat itu untuk saya sendiri, Nini. Tapi kalau Nini Kusuma Dewi ingin tahu apa isinya, ya gampang saja. Tanya saja sama Yunda Puspitasari. Hmm, apa Yunda Puspitasari mau berterus terang padaku? Si Wiyasa sudah tiba di padepokan Antahpura. Dia segera melompat dari punggung kuda dan melangkah ke arah pintu pondok. Woro Kembang Sore menyambut kehadirannya. Wah, Bapak Resi Wiyasa? Apakah Adi Janardana ada di pondoknya kembang sore? Hmm? Uh, kebetulan Kakang Janardana sedang di kebun belakang. Hmm. Biar uh, saya panggil dulu. Silakan masuk Bapak Resi. <laughs> Katakan bahwa aku yang datang kemang sore ya. Aku ada keperluan yang sangat penting. Ah iya, iya Bapak Resi. Kembang sore bergegas menuju ke belakang pondok. Sementara Resi Wiyasa duduk di teras depan di atas bangku kayu. Tak lama kemudian, Empu Janardana sudah datang bersama Woro Kembang Sore. Kali ini, Empu Janardana kelihatan kikuk menghadapi saudara tua seperguruannya sendiri. Kakang Wiasa. Adi Janardana, tidak usah terkejut. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk kau ketahui. Baik, Kakang. Tapi maaf, tangan-tanganku kotor sekali. Biar aku membersihkan tubuhku dulu di belakang. Oh, tidak usah, Adi. Kita bicara di kebun saja, sambil melihat-lihat apa saja yang kau tanam menjelang musim penghujan ini. Hmm, boleh. Uh, mari, Kakang. Uh, kau tidak usah ikut teman Sore. Siapkan saja hidangan. Nanti setelah kami selesai bicara, kami akan makan sama-sama. Ya, baik, Kakang. Dewi, mau apa kau kemari? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku tidak mau diganggu? Maaf Yunda Puspitasari, aku terpaksa sedikit mengganggumu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Ayah Resi sekarang pergi ke Antapura. Ya, aku dengar begitu. Ayah Resi ingin menemui Paman Janardana. Ya, mungkin beliau punya urusan dengan Paman Janardana. Apakah bukan urusan mengenai surat itu, Yunda? Surat? Surat apa Kusuma Dewi? Ah, jangan begitu, Yunda. Sama adiknya sendiri kok, tidak mau berterus terang. Tentu saja surat yang dikirimkan Paman Janardana untuk Yunda Puspitasari. Aku tahu ini dari Rakyat Hambulu. Uh, Yunda, apa isi surat itu? Uh, boleh tidak aku ikut membacanya? Uh, jangan lancang Kusuma Dewi. Tidak ada perlunya kau tahu isi surat itu. Apa yang dikatakan Paman Janardana dalam surat itu, Yunda? Apakah dia menyanjung-nyanjung kecantikanmu, Yunda? Apakah dia berusaha merayumu? Eh, apakah apakah dia sudah mengutarakan isi hatinya padamu? Kau ini bicara apa, Kusuma Dewi? Ya, aku bicara soal surat yang ditulis Paman Janardana. Sebenarnya aku ingin tahu isinya, Yunda. Tapi kalau Yunda Puspitasari keberatan, ya tidak apa-apa. Tentu saja aku keberatan, Kusuma Dewi. Karena surat itu merupakan surat pribadi dan seperti sudah kukatakan, tidak ada perlunya untukmu. Aku tahu, pasti isinya sangat menyeramkan. Dan aku tahu, rupanya selama ini Yunda Puspitasari diam-diam memperhatikan Paman Janardana. Ah, diamku semua Dewi. Aku tidak mau bicara soal itu lagi. Ayo cepat keluar dari ruangan biliku. Baik Yunda. Terima kasih karena Yunda Puspitasari sudah bersikap ramah padaku. Terima kasih. Sementara itu, Resi Wiyasa dan Empu Janardana berjalan mengelilingi kebun yang penuh ditanami umbi-umbian. Resi Wiyasa memuji adik seperguruannya yang rupanya telah berhasil memimpin padepokan Antahpura dengan baik. Selanjutnya, Resi Wiyasa mengajak Empu Janardana duduk di atas batu ceper yang teronggok di bawah pohon kucang yang rindang. Begini, Adi dan Abdana. Sekarang aku akan berterus terang padamu. Sebab kukira tidak ada gunanya kalau persoalan ini kita tutup-tutupi. Untuk apa? Hmm? Bau yang tidak sedap, lama-kelamaan akan tercium oleh orang lain juga. Iya, benar Kakang. Lalu apa yang akan Kakang Wiyasa sampaikan padaku? Hmm, apa benar kamu berkirim surat pada Puspitasari. Benar, Kakang. Aku tidak mengerti mengapa bisa jadi begini Adi Janardana. Hmm? Aku sudah mengenalmu cukup lama. Bahkan kita saudara seperguruan. Kita sama-sama berguru pada guru yang sama. Kita menimba ilmu dari sumber yang sama. Tapi bagaimana kau bisa sampai hati melakukan hal ini padaku? Maaf Kakang Wiyasa. Apa menurut pendapatmu aku telah berbuat salah? Kau berani kirim surat pada Puspita Sari, anak gadisku. Nah, apa itu perbuatan yang pantas? Apa kau bermaksud merusak keluargaku, Janardana? Hmm? Sebentar, Kakang. Eh, Janardana. Sekalipun sudah tua, aku masih belum menanggalkan kepribadianku sebagai pendekar. Dan aku mengemban amanat dari mendiang istriku amanat yang akan kujunjung tinggi sampai jasadku masuk ke liang kubur. Bahwa aku akan melindungi dua orang putriku sekalipun harus kupertaruhkan nyawaku. Suasana menjadi agak panas. Empu Janardana berusaha menenangkan hati saudara tua seperguruannya. Dia tetap bersikap hormat pada Resi Wiyasa, sekalipun harga dirinya merasa diinjak-injak. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-33 Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi Kali ini didukung oleh para pemain With Hendra sebagai Resi Wiyasa, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Herman sebagai Rake Hambulu, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Mary Fadli sebagai Empu Janardana, Ivona Rose sebagai Woro Kembang Sore, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? apa yang akan dilakukan Resi Wiyasa terhadap Empu Janardana yang telah lancang mengirim surat cinta kepada anak gadisnya. Lalu bagaimana dengan hubungan antara Endang Puspitasari dengan adiknya Endang Kusuma Dewi yang sedang renggang? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. بس